<clears throat> Pada pembahasan yang disebutkan oleh penulis yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala setelah menyebutkan tentang salah satu sifat Allah ialah al-kalam. Allah itu berbicara. Dan di antara pasal yang telah kita ambil sebagian pelajarannya adalah Al-Quran Kalamullah. Al-Quran itu <clears throat> termasuk dari kalamullah. Beberapa ayat yang telah disebutkan oleh penulis Demikian pula ucapan beberapa ulama salaf dari kalangan sahabat maupun yang lain yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah <clears throat> di mana Al-Quran itu merupakan hurufun wa kalimatun Al-Quran yang kita baca itu ada kandungan berupa huruf <clears throat> huruf yang kita ketahui adalah huruf hijaiyah dari mulai alif kemudian ba ta dan seterusnya sampai diakhiri harful ya <clears throat> dan di dalamnya pula ada kalimat susunan kalimat karena dalam ayat Al-Qur'an itu ada potongan-potongan huruf. Seperti pada pembuka surat Al-Baqarah, demikian pula Ali Imran, <clears throat> Allah Azza wa Jalla membuka dengan potongan huruf yaitu alif, lam, mim. Demikian pula ada yang di situ <clears throat> dengan satu huruf seperti Kaf atau nun, sod dan seterusnya. Karena itu muallif barakallahu fikum ketika menyebutkan bahwa Al-Qur'an merupakan kalamullah lalu dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan bahwa Al-Qur'an hurufun wa kalimatun hurufun wa kalimatun agar <clears throat> tidak muncul pemahaman yang itu kemampuan dari akal manusia bahwa huruf itu bukan ayat tetapi harus kita yakini walaupun dalam Al-Quran itu ada huruf dan dinomori dengan ayat itu ayat dan itu kalamullah itu apa? kalamullah Adapun ma'ani yang ada di dalamnya itulah yang barakallahu fikum <clears throat> manusia tidak diberi kemampuan untuk menjangkau tentang makna ayat yang berupa potongan huruf. Yasin, Qaf, Sad, Alif, Lam, Ra, hamim begitu dan tidak boleh merekayasa dan mengada-ada <clears throat> barangkali cukup akrab di pendengaran kita seperti toha itu kadang orang menisbahkan bahwa toha itu apa nama bagi siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ada pula yang memaknakan tentang alif lam mim yang menyatakan bahwa alif lam itu masuk pada kandungan lafzul jalalah Allah dan mim Muhammad. Semua tadi memerlukan kepada bukti apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan rincian sedemikian rupa. Demikian para ulama ahli tafsir dan tentunya pemuka barakallahu fikum eh, yang memahami Al-Qur'an adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabatnya. <clears throat> Yaqulu asy-syekh rahimahullah al-Qur'an hurufun wa kalimatun wa qad dzakara al-muallif rahimahullah dan dinyatakan bahwa Al-Quran itu mengandung huruf dan kalimat dan telah disebutkan oleh penulis lidzalik adillatun Samaniyah berdasarkan delapan <clears throat> bukti yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu hurufun wa kalimah. Pertama, annal kufara qalu innahu syi'r. Orang kafir menjuluki bahwa ayat yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Al-Quran itu mereka katakan itu syair. <clears throat> syair. Bahasa kita apa? Syair. <clears throat> Tentunya wala yumkin an yusaf bidzalik illa ma huwa hurufun wa kalimat. <clears throat> Tidak mungkin yang namanya orang itu menyifati sesuatu kalau tidak tahu tentang yang disifatikan begitu. Dengan kata lain, tatkala mereka menyifati Al-Qur'an itu syair atau syair, berarti dia ada huruf dan ada kalimat, kan begitu. Ini pengakuan orang kafir. dan termasuk perkara yang maklum bahwa seperti yang dikatakan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Burhan annama anau hada an-nazm yaitu susunan bait syair kita kan juga ada ya syair-syair itu kan disusun ada nazmnya ada apa susunannya lianna syi'ra kalamun mauzun Dan namanya syair itu kan ada pembicaraan yang ada apanya? Ujung-ujungnya demikian pula uh, hubungan kalimat satu dengan yang lainnya. Penyair-penyair itu kan kalau membuat syair barang siapa yang tidak mengetahui bahasa syair, orang juga akan mengatakan ini apa kan begitu ya. Ucapan yang seolah-olah tidak ada hal yang eh, sambung dan kaitannya. Yang kedua, bukti bahwa Al-Quran itu hurufun wa kalimatun. Annallaha tahadda al-mukadzibin bihi. An ya'tu bimithlihi walau lam yakun hurufan wa kalimatin lakana at-tahaddi ghairu ma'kul atau ghairu makbul. Itla la yumkin atahaddi illa bi syai'in maulum yudra ma huwa yang kedua Allah azza wajalla menantang orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an Allah subhanahu wa taala menantang pihak-pihak yang mendustakan Al-Quran untuk mendatangkan yang serupa satu ayat saja yang serupa dengan apa Al-Quran Seandainya Al-Quran itu bukanlah susunan huruf dan kalimat, maka tantangan Allah kepada orang kafir tidak mungkin diterima. Karena barakallahu fikum tidak mungkin adanya sebuah tantangan kecuali perkara yang diketahui. Allah menantang orang kafir yang mendustakan Al-Qur'an. Katakan, kalau kalian mengatakan bahwa Al-Quran itu syair, syair, datangkan yang semisal, kan begitu. Katanya syair, kan begitu. Dipahami ya? Kalian katanya mengatakan syair Al-Quran. Kalau kalian mengatakan ahli syair, para pujangga, tolong datangkan. Tolong datangkan. Barakallahu fikum. Ini tidak jauh seperti mungkin nanti bisa dirujuk cerita Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah abadikan dalam apa? Dalam surat Yusuf. Makanya dikatakan oleh para mufassir tidak ada sebuah kisah yang runtut dari mulai awal kejadian sampai akhir itu kecuali pada surat Yusuf kejadiannya. Barakallahu fikum ketika eh, Raja Mesir mimpi yang harapannya ada takwil, ada tafsir mimpi, kan dihaturkan kepada apa? Apa kalau dalam istilah kerajaan itu? Orang-orang pintarnya itu namanya apa? Hah? Apa? Hah? Pembesar. Pembesar-pembesar kan bisa algojonya, algojo kan nggak dipakai kalau untuk <laughs> apa ya istilahnya ya, nasihat gitu ya. <clears throat> Itu kan ketika sang raja menyampaikan tentang mimpinya, kata mereka itu hanya bunga mimpi saja. Kalau memang betul itu mimpi yang benar, kami tahu takwilnya, begitu katanya kan begitu. Mereka hanya ingin mengalihkan. Sesungguhnya mereka tidak tahu tentang takwil mimpi. Tapi mengalihkan. Katanya itu hanya apa? Hanya bunga dalam tidur. Kan begitu. Kalau itu sulit ditakwilkan, itu sulit ditafsirkan, kan begitu. Tapi kalau mimpi betulan, kami tahu tafsirnya. Demikian. Sama juga orang-orang pendusta Al-Quran. Itu syair. Kalau syair kami bisa, kan begitu. Makanya Allah Azza wa Jal tolong datangkan semisal ayat. Nah, tentunya kata muallif seandainya tantangan Allah itu bukan perkara yang diketahui kan tidak ada apa? Tidak ada artinya. Yang ketiga, Allah akhbara bi al Qur'an yutla alaihim. Yang ketiga, Allah mengkhabarkan bahwa Al-Quran itu ayat yang dibacakan. Ayat yang dibacakan. Allah Rasul sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ya tahannat ya, berdiam diri beribadah di gua Hira datang malaikat Jibril didekap sampai dikatakan dalam kondisi sulit bernapas ditalkin iqra ya Muhammad baca wahai Muhammad kata Nabi apa ma'ana biqari aku bukan orang yang bisa membaca Lalu dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Dibacakan, yutla. Kan begitu. Nabi pun juga mengajarkan kepada para sahabatnya dibacakan. Dan kita pun barakallahu fikum mendapatkan pengajaran Al-Qur'an juga dibacakan oleh guru kita. Kan begitu. Allah menyampaikan bahwa Al-Qur'an itu dibacakan. Salah satu ayat yang menjelaskan dalam bab ini adalah ya, dalam, dalam surat Yunus pada ayat yang ke-15, wa idza tutla alaihim ayatuna. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Yang barakallahu fikum bayyinatin penuh dengan kejelasan Qala alladziina la yarjuna liqa'ana maka orang-orang yang tidak mengharapkan berjumpa dengan Allah i'ti bi Qur'anin ghairi hadza au badil Kata orang-orang yang mereka tidak mengharap perjumpaan dengan Allah, mereka berkata, tolong datangkan sesuatu yang selain ini, bukan seperti ini. Kalau seperti ini kami bisa, kata mereka. Ikti bi Qur'anin ghairi hadza au badilhu atau ganti, jangan yang semacam ini. Karena kalau yang semacam ini kami faham, kami tahu. Wala yutla illa ma huwa hurufun wa kalimat dan sesuatu tidak mungkin dibaca kecuali kalau mengandung huruf dan apa? kalimat. Yang keempat. <clears throat> Annallaha akhbara bi annahu mahfudun fi suduri ahli al-ilm wa maktubun fil lawhil mahfuz Allah pun mengkhabarkan bahwa Al-Quran itu dijaga oleh Allah di dalam dada orang-orang yang berilmu, yaitu Allah mudahkan orang-orang berilmu itu menghafal Al-Quran. Itu namanya mahfubun. Wa maktubun fil lauhil mahfud dan diabadikan dalam lauhil mahfud dalam Al-Ankabut ayat yang ke 5 atau 49 bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm sebenarnya dia itu Al-Qur'an merupakan ayatun bayyinatun ayat yang sangat jelas kembali makna kejelasan ayat kejelasan ayat itu tentunya bagi orang-orang yang Allah berikan padanya pengetahuan. Jelas fi suduril ladina utul ilm di dalam dada orang-orang yang diberikan padanya ilmu. Demikian pula pada Al-Waqi'ah ayat yang ke-77 dan 79 atau sampai 79 Innahu Qur'anun karim. Allah Azza wa Jalla menyifati sungguh Al-Quran merupakan kalamullah yang karim, yang mulia. Fi kitabim maknun. Di dalam kitab maknun, dijaga. Yaitu pada Lautul Mahfuz. La yamassuhu al mutahharun. <coughs> Dan tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci yang sebagian menafsirkan ialah para malaikat wala yuhfad wa yuktab illa ma huwa hurufun wa kalimat dan namanya sesuatu tidaklah mungkin perkara itu dihafal dan ditulis kecuali kalau mengandung huruf dan kalimat Misal, orang mengatakan Quran itu tidak ada hurufnya dan kalimatnya. Terus bagaimana menghafalnya? Bagaimana menghafalnya? Demikian pula yang kedua, Quran dikatakan bukan huruf dan bukan kalimat. Terus bagaimana ditulisnya? Yang kelima, Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Man qara'a al-Qur'an fa'arabahu falahu bi kulli harfin minhu asyru hasanatin. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengetahui bagaimana pengejaannya. Bagaimana pengejaannya. Artinya seorang mengetahui dengan benar cara membacanya. Karena belum tentu orang yang lancar membaca Quran bisa mengeja. Apalagi atau muncul cara-cara baru belajar cepat membaca Al-Quran kan begitu kan ada panduan praktis membaca Al-Quran dengan cepat Nah biasanya kalau disuruh mengeja, mohon maaf saya tidak bisa mengejanya, tapi membaca bisa. Iya kan? Sama anak-anak kita. Anak-anak kita <clears throat> kita ajari cara membaca bahasa Indonesia itu langsung dengan huruf rangkaian. Tidak dengan menghafal abjad A, B, C, D dan seterusnya kan begitu langsung kepada apa gabungan baca dan seterusnya begitu nah ketika di situ ada kata-kata yang memerlukan kepada ejaan berhentilah anak kita di situ Barakallahu Sama juga dengan pembacaan Al-Quran. Pembacaan Al-Quran cara-cara cepat, praktis, itu biasanya kelemahannya dalam perihal pengejaan. Berbeda dulu. Cara-cara dulu yang mungkin sampai sekarang masih banyak yang memakai. Dengan istilah Tarekatun Baghdadiyah. Ejaan Baghdadiyah. Sebagian orang mengatakan Quran kecil. Di tempat lain mengatakan turutan. Tahu turutan? <laughs> kan ya? Yaitu hanya beberapa cuplikan dari juz amma tapi di situ pengajar dari a i u ba bi bu terus begitu. Itu kalau disuruh mengeja Masya Allah tahu alif fathah a kan begitu ya. Alif kasroh i alif domah u cara-cara cara caranya nggak ada langsung. Baik. <clears throat> Maka dikatakan barang siapa yang membaca Al-Quran, fa'arabahu, itu bukan dengan di'irab. Kalau peng'iraban itu membutuhkan kepada belajar bahasa Arab. Istilah peng'iraban, kalau dalam ilmu bahasa Arab, i'rab itu ilmu nahu. Karena termasuk ilmu yang boleh dikatakan tidak semua mampu e, menguasai dengan baik itu mengetahui kenapa kok di doma, kenapa kok di fathah, kenapa kok di kasroh kan begitu. Barakallahu fikum. Seperti alhamdulillah rabbil alamin, kenapa tidak rabbu, kenapa tidak rabbah? Itu bukan kemudian dikatakan bahwa memang demikian. Naam betul itu kalam Allah, tetapi dalam sisi bahasa Arabnya ada apa? Susunannya. Kenapa tidak boleh mengawali dengan alhamda, alhamdi? Tidak. Sebagai kalimat pengawalan yang diserahkan kepada mubtada dan dia senantiasa hukum asalnya marfu. Kan begitu. Di dhamma. Itu namanya pengeroban. Nah kalau kita mungkin belajar bahasa Arab yang diistilahkan sorogan, ngafal-ngafal sor pada guru, <clears throat> sementara mungkin dalam amtilahnya, contoh-contohnya, mungkin kita bertemu dengan istilahnya fi'il dan fa'il. Dalam permisalan itu kan sering susunan bahasa Arab itu yang dipakai siapa? Muhammadun, Zaidun, Amr kan begitu ya. Misalnya daraba Zaidun Amran, daraba Zaidun Amran. Zaid telah memukul Amr. Kalau diganti misalnya diganti misalnya eh daraba Muhammadun Aliyan Orang mungkin sudah apa? blank, nggak paham lagi kan begitu. Karena dia hanya menghafal. Fa'barakallahu fikum itu namanya kepada pengaraban. Tetapi yang dimaksud di sini ialah seorang membaca dengan mengetahui yaitu bagaimana sesuai dengan apa yang diajarkan dalam masalah pembacaannya dengan tartil tanpa ada kesalahan pembacaan. Setiap huruf dari apa yang dia baca itu akan diganjar. Dibalas oleh Allah dengan kebaikan sebanyak asyru hasanat. Sepuluh kebaikan. Waman qara'ahu walahana dan siapa yang membaca dan di situ kurang lancar lahan lahan itu kan kesalahan karena dalam Al-Quran tidak diperbolehkan adanya lahan. Tadi misalnya orang membaca Barakallahu pengen memfasihkan misalnya Alhamdulillah Rabbul Alamin gitu. Nggak boleh nanti begitu terjadi lahan Baik Sehingga yang terjadi ialah kalau seorang membaca terbata-bata dalam membacanya. Falahu bi kulli harfin hasanah. Setiap huruf itu satu kebaikan yang Allah berikan pahala padanya. Yaitu seorang setelah mengalami usaha dan upaya tetapi seorang manakala mengetahui ilmu tajwid, mengetahui tentang bacaan hurufnya, mengetahui fathah dan kasrohnya, terang-terangan menyalahkan dosa bagi dia. Misalnya, ada orang sudah mahir membaca Quran. Tapi hatinya memang semangatnya kurang. Sudahlah, nggak usah banyak-banyak. Satu pahala saja. Kan yang bagus tadi sepuluh kan begitu ya. Saya tak milih yang satu saja, tidak boleh dosa. Dosa. Karena membaca Al-Quran. Al-Qur'an yang tertidak. Bacalah Al-Quran dengan tertib. Itu asal hukumnya wajib bagi seorang yang Allah berikan kemampuan. Dan seorang semestinya mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik. Sebelum memahami maknanya. Sebelum memahami tafsirnya. Langkah yang pertama yang semestinya seorang pelajari bagaimana cara membaca Al-Quran. Cara membaca apa? Al-Quran. Makanya para kalafikum tidak jarang <clears throat> kalau ada istilah-istilah wong baca Al-Qur'an saja masih apa bahasanya gitu. Jawa itu plegak-pleguk gitu ya. Masih masih a i u a i u kan begitu ya. <clears throat> kok sudah diistilahkan berani berceramah di mimbar-mimbar di halayak ramai kan begitu. Nah ini yang kadang-kadang juga sesungguhnya menjadi apa? Koreksi bagi kita semua yang sesungguhnya tidak sepantasnya. Tidak sepantasnya bagi kita semangat yang menggebu-gebu mendakwakan Islam kita meninggalkan dalam perihal memperbaiki dalam hal membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Karena satu huruf dengan benar seorang membacanya itu sepuluh kebaikan yang Allah berikan padanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, <clears throat> Man Al-Quran falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amtaliha. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, satu kebaikan bahkan kebaikan dilipat gandakan sampai sepuluh kalinya. Wala aqul alif lam mim harf walakin alifun harf wal lam harfun wal mim harf. Kata Nabi, aku tidak mengatakan ketika seorang membaca alif lam mim itu satu huruf, tetapi ketika membaca alif lam mim, alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim itu satu huruf seandainya kita boleh bermatematika menyelesaikan membaca Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai akhir ayat ghalil maghdubi Alihim waladhdallin sudah berapa kebaikan kan demikian cuma yang jadi masalah niatan-niatan kita dalam membaca untuk meraih pahala apakah setiap bacaan yang kita baca kemudian spontanitas dengan itu kemudian kita mendapatkan pahala dari Allah. Kan demikian. Itu yang tidak bisa kita menjaminnya. Tapi kita berharap. Jangan sampai kemudian kita membaca Al-Quran terus selesai tutup. Alhamdulillah. Sudah seribu kali sepuluh. Berarti berapa? Sepuluh ribu ya? Kan demikian. Itu yang jadi masalah. Nanti kalau pas giliran sepuluh atau seribu Eh, dihitung-hitung ya. Tadi saya baca sudah seribu ay, apa seribu huruf. Satu hari saya baca. Berarti apa? Sepuluh ribu kebaikan. Sementara hari ini saya berbuat kejelekan hanya dua puluh kejelekan. Berarti kalau sepuluh ribu kebaikan, itu kan masih ada sisa berapa? Sembilan ribu? <laughs> iya, yang jadi masalah kan begitu. Kebaikan belum tentu mendapatkan, kejelekan jelas mendapatkan dosa kan begitu. Kejelekan jelas mendapatkan dosa. Allah musta'an bukan demikian. Bukan demikian. Makanya para ulama yang doa-doanya mereka mengharapkan ampunan dari Allah itu orang-orang yang sudah berhati-hati ya Allah ampuni saya ya Allah tunjukilah saya ya Allah berikanlah keistiqoman itu orang-orang yang barakallahu dalam kesehariannya memang mereka berada di atas ketaatan, di atas kebaikan. Lah kalau kita terhadap kebaikan saja enggan, kepada kesalahan seringnya cepat-cepat berbuat, sementara di malam hari kadang-kadang kita mengeluh kepada Allah, ya Allah ampuni, ya Allah hapuskan dosa saya. Kita khawatir kalau kemudian kita menganggap dengan perihal apa? Tadi tambal sulam kan nggak apa-apa. Kejelekan ditutup dengan apa? Kebaikan. Innal hasanat yuzhibna asyiyat Kebaikan itu menutup kejelekan. Naam demikian. Tetapi itu bagi orang-orang yang barakallahu fikum bukan dengan terang-terangan seorang membiasakan dalam berbuat buruk Lalu seolah-olah memastikan di hadapan Allah bahwa Allah akan mengampuninya. <clears throat> Poin yang berikutnya ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Poin yang keberapa? enam ya. lihat <clears throat> Abu Bakar wa Umar. Ucapan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, "I'rabul Qur'an ahabu ilayna min hifzi ba'di hurufih. Membaca Al-Quran dengan benar lebih kami cintai ketimbang menghafal sebagian huruf hurufnya. Yang ketujuh, Qawlu Ali radhiyallahu an, man kaffara bi harfin minhu faqad kafara bihi kullah Siapa yang kufur, ingkar kepada satu huruf saja. Ingkar, mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia telah mengingkari dan kufur kepada keseluruhannya. Siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran, maka hukumnya telah mengingkari semua yang ada pada Al-Quran. Yang kedelapan, ijma'ul muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Sebagaimana yang dinukil oleh muallif rahimahullah ala anna man jahada minhu suratan atau ayatan atau kalimatan atau harfan muttafaqan alaih fahuwa kafirun. Sepakat para ulama bahwa barang siapa yang menentang satu surat dari ayat Al-Qur'an atau surat Al-Qur'an, satu ayat dari ayat Al-Qur'an <clears throat> satu kalimat dari Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran yang para ulama telah sepakat padanya maka dia dihukumi kafir. Hanya <clears throat> untuk memfonis bahwa si fulan jatuh kepada kekafiran itu yang tidak diperbolehkan bagi kita kemudian serampangan dan sembarangan. Dari situlah Seringkali kita ini barakallahu fikum dengan prinsip-prinsip yang demikian seolah-olah yang sudah akrab, yang terdengar di luar itu loh pengajian-pengajian yang suka mengkafirkan kan demikian. Fonisnya kata-kata itu loh yang suka mengkafirkan. Tidak. Kita mendudukkan bagaimana para ulama. Salah satu contoh dalam kitab kita pembahasan para ulama terkait dengan ridha, Murtadnya seorang atau kafirnya seorang karena sebuah ucapan dan perbuatan. Pada madhab Hanafiyah, pada madhab Hanafiyah, satu masalah yang dimunculkan ialah hati-hati dari bersenda gurau ngobrol tapi canda menggunakan ayat. Menggunakan apa? Ayat. <clears throat> Di antaranya <clears throat> ialah seorang misalnya disuguhi makanan, ini makan. Ini minumnya diminum. Sudah dia makan, mungkin hanya sepotong roti yang tidak mengejal perut. Air juga tidak barakallahu fikum memuaskan dahaga. Kan begitu ya. Lalu dia komentari, la yusminu wa la yughni min ju'in. Kan begitu. <clears throat> Pernah dengar ayat ini? Hmm? Pernah dengar ayat ini? Enggak pernah dengar. Kalau Jumatan sering enggak imam membaca itu? Di mana? Kalau Jumat kan sering dibaca ya. Nah, iya, juz 30. La yusmin ولا يغني من جوع وجوه idin ناعمة لسعيها راضية ya sudah selesai kalau begitu <laughs> terlalu banyak yang ditalkin hmm? di surat apa? Al-Ghasyiyah. Ahsantum. Kan sering ya kalau Jumat kan ala-ala dengan apa? Al-Ghasyiyah kan gitu. Nah, ayat ini <clears throat> misalnya orang mengomentari dikasih makanan, dikasih minuman. Itu kan maknanya tidak memuaskan. La yusminu wa la yughni min Enggak ada apa-apanya ini. Enggak melegakan, enggak mengenyangkan kan begitu bahasanya ya. Iya. Ini seandainya orang sampai berkomentar seperti itu kafirlah dia kafirlah dia walaupun dia bergurau. Maka tidak boleh. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan kamu jadikan, jangan kamu bersikap terhadap ayat-ayat Allah itu sebagai huzwa, perkara laiba, seorang bercanda. Paham? Baik. Jadi asalnya Bukan kemudian ajaran yang kita ajarkan itu itu loh yang suka mengkafirkan, yang suka menyalah-nyalahkan, yang suka mengklaim kelompok lain tidak. Kita membacakan kitab para ulama prinsip yang kita khawatir untuk membentengi diri kita sendiri jangan sampai kedangkalan, keminiman ilmu-ilmu terkait dengan masalah prinsip akhirnya kepada masalah masalah prinsip tatkala kita langgar kita tidak apa kita tidak menyadari itu untuk kembali kepada kita sendiri supaya kita menghindar dan terjaga bukan kemudian kita membuat spionase kita soroti siapa ini itu bukan saya itu orang lain bukan kembali kepada kita semua kita berjaga-jaga dan Allah Subhanahu wa taala telah menyifati Al-Qur'an Al Karim dengan berbagai macam sifat ausaful Qur'an wasafallahu Al-Qur'an Al-Karima bi awsafin 'azimah kathiratin dzakara al-muallif minha ma yali berikut tentang apa yang disebutkan penulis tentang sifat-sifat Al-Qur'an annahu kitabullah al-mubin. Allah Azza wa Jal menyifati bahwa Al-Quran itu kitabun mubin. Jelas. Ay al-mufassah amma tadammanahu min ahkamin wa akhbarin. Jadi ayat yang mubin, yang jelas, itu bukan jelas bagaimana cara membacanya. Tetapi yang dimaksud ialah kejelasannya terkandung di dalamnya ahkamun wa akhbarun. Ada sekian banyak hukum-hukum dan sekian banyak berita. Dan berita yang datang dari Allah <clears throat> karena itu merupakan kalam Allah itu berita yang tidak disisipkan padanya kebatilan, kebohongan. dan terkait dengan ahkam hukum-hukum Allah itu Allah memuji kepada orang-orang yang yunafid, orang-orang yang memperjalankan hukum. Sementara sering ya, kita mungkin sudah berkali-kali, sebagian orang mungkin sudah mengkhatamkan Al-Qur'an berkali-kali, lewat padanya hukum. Tetapi bisa terjadi sekian banyak hukum. Apakah yang Allah perintahkan atau yang berupa larangan terkait dengan perintah. Kadang di situ kita lewati, kita belum mengerjakannya. Terkait dengan larangan, kita belum bisa meninggalkannya. Padahal yang namanya hukum itu kan kalau terkait dengan perintah maka kita kerjakan jika hal itu berupa larangan, kita pun diperintahkan untuk menjauhinya. <clears throat> Yang kedua, innahu hablullah al-matin. Allah menyifati bahwa Al-Quran itu tali Allah yang kuat. Tali Allah yang kuat. Ay al-ahdul qawi alladhi ja'alahu Allahu sababan lil إليه ilaihi wal yang disebut dengan tali yang kuat satu perjanjian yang kuat yang dengannya Allah jadikan sebagai sebab karena tali Allah Al-Quran merupakan tali Allah yang kuat karena kuatnya membuat seorang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meraih keberuntungan atas karomah, kemuliaan yang Allah anugerahkan. Karena itu, barang siapa yang dalam beragama ini berpegang kepada Al-Quran, maka dia telah berpegang kepada tali yang apa? Kuat. Lan fisamalah. Tidak akan pernah putus. Kan demikian. Tali Allah yang kuat yaitu kepada Al-Quran, demikian pula kepada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, innahu suwarun muhkamatun. Dikatakan bahwa di dalamnya itu ada surat-surat yang muhkamat, yang jelas ay mufassal as-suwar kullu suratin mutafarridatin anil ukhra yaitu ada rincian masing-masing surat itu tegak dan berdiri dari yang lainnya wal muhkamat al mutqinat al mahfuzat minal khalali wat tanaqus. Di samping setiap masing-masing surat berdiri. Demikian pula muhkamat. Hukum-hukumnya pasti. Demikian pula terjaga dari al-khalal wat tanaqus atau afan wa tanaqud dari kesalahan dan dari benturan yaitu namanya surat satu dengan yang lainnya tidak ada terjadi tanah tanakuban saling apa pertentangan sekilas kadang-kadang kita membaca ayat loh kok pernah saya lewat membaca ini bertentangan dengan ayat yang di sana ya itu karena keminiman dan keterbatasan ilmu kita ayat surat yang ada pada Quran terbebaskan dari kekeliruan demikian pula terbebaskan dari pertentangan yang keempat innahu ayatun bayyinatun ayat yang cukup jelas ay alamatun zahiratun ala tauhidillah wa kamali sifatih wa husni tashri'atih disebutkan bahwa ayat Al-Qur'an sebuah ayat yang jelas yaitu tanda yang jelas atas keesaan Allah atas kesempurnaan sifatnya atas keindahan dan kebagusan syariatnya yang berikutnya inna fihi muhkaman wa mutasyabiha minhu ayatun muhkamat pada Al-Quran itu ada ayat yang muhkamat yang jelas hukumnya wa ukhor mutasyabihat dan yang lainnya mutasyabih yang samar fal hukmu ma kana ma'nahu wadihan atau fal muhkam maka ma'nahu wadihan yang namanya muhkam ayat yang muhkam kalau ayat yang di dalamnya mengandung makna yang wadihan jelas terang wal mutasyabihu maka ma'nahu khafiyya adapun yang mutasyabih ayat yang makna dan kandungan di dalamnya itu khafiyah samar dan tersembunyi wala yu'aldu hadha dan tentunya tidaklah perkara ini menentang atau keduanya ada unsur pertentangan seperti pada penjelasan sebelumnya di anal ihkam hunaka bima'na al-itqan wal hifz karena ehkam ayat yang dikatakan perkara yang muhkam ialah sebuah ayat yang mungkin perkara yang di situ terang jelas terjaga minal khalal wat tanaqud dari kekeliruan, kesalahan dan pertentangan wahuna huna bimakna wudu al makna adapun di sini maknanya kepada kepada perkara yang sangat jelas maknanya Wa idza radatna al-mutasyabih huna ila al-muhkam kalau kepada ayat yang samar yang kurang jelas dikembalikan kepada ayat yang jelas kan demikian. Kalau kita mendapati ayat yang samar dikembalikan kepada yang muhkam sara al-jami muhkaman sehingga semua ayat menjadi perkara yang jelas seperti yang Allah katakan mubina Al-Quran turun dengan ayat yang jelas. Yang berikutnya. Innahu haqqun. Ayat surat yang ada pada Al-Quran itu hak benar adanya. La yumkin an ya'tihi al-batilu min ayyi jihatin. Yaitu tidak mungkin datang kepadanya kebatilan dari sisi manapun ayat sangat jelas dan dijamin kebenarannya. Tidak akan datang dari sisi manapun kebatilan. Dalam Fussilat ayat yang ke-42 Allah Azza wa Jalla memberitakan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Bahwa tidak akan datang kebatilan kepada al Quran dari depan maupun belakang. Tanzilun min hakimin hamidin. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan dari zat yang maha bijaksana dan zat yang maha terpuji. Yang berikutnya, sifat yang berikutnya. Innahu bari'un mimma wasafahu bihil mukadzibun bih min qawlihim innahu syi'r. Demikian pula Allah Azza wa Jal berlepas diri dari penyifatan orang-orang musyrikin atau orang-orang yang mendustakan Al-Quran bahwa Al-Quran itu syair. Allah sifati Al-Quran berlepas diri dari penyifatan orang-orang yang mendustakan Al-Quran bahwa Al-Quran itu syair. Dalam Yasin pada ayat yang ke-69 wa ma 'allamnahu syi'ra kami tidak mengajari kepada Muhammad itu syair kami tidak ajarkan kepada Muhammad yaitu turunkan Al-Qur'an berupa syair wa ma yanbaghila dan tidak sepantasnya in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin ketahuilah bahwa Al-Qur'an itu sebagai penjelas dia Al-Quran tiada lain kecuali sebagai penjelas dan perkara yang Quranun mubinun. Quran yang cukup terang. Wa qawlu ba'dihim inna hadha illa sihrun yu'thar. Ketika sebagian orang-orang musyrikin mengatakan dan mengomentari Al-Quran ya, dalam mudathir dari mulai ayat yang ke-24 sampai 26 orang-orang musyrikin mengatakan in hada illa sihrun yu'thar. Tiada lain Al-Quran itu kecuali sihrun yu'thar. Sebuah sihir yang dipelajari orang-orang yang dahulu, yang sebelumnya. In hada illa qaulul bashar. Ini hanya ucapan manusia. Ini hanya ucapan manusia. قال Allah Taala متوعدا هذا القائل maka Allah barakallahu fikum mengancam orang-orang yang mengatakan Quran itu seher, Quran itu hanya ucapan manusia, sauslihi sakor akan kami campakkan dan kami masukkan ke dalam apa? neraka sakor bagi mereka-mereka yang mengatakan Quran itu syair, Quran itu hanya ucapan manusia. Yang terakhir, innahu mu'jizun la yumkin li ahadin an ya'ti bimithlihi atau an ya'tiya bimithlihi <clears throat> wa in awanahu ghairuh dikatakan bahwa Al-Quran itu mukjiz Sesuatu yang dikatakan mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak mungkin seorang bisa mendatangkan walaupun yang lainnya membantu. Walaupun yang lainnya yang punya kekuatan, kemampuan, keahlian dalam ilmu syair. Tidak ada satupun yang mampu untuk apa? Mendatangkan satu ayat dalam Al-Isra pada ayat yang ke-88 Kulla inistama'atil insu wal jin. Kata Allah Azza wa Jalla, seandainya. Katakan Muhammad, wahai Muhammad, kalaulah manusia dan jin itu bersatu, berkumpul. Ala ayyatu bimitli hadal Qur'an. Untuk mendatangkan apa yang seperti Al-Quran. La ya'tuna bimitlih. Pasti tidak akan mampu mendatangkan walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira walaupun satu dengan yang lainnya manusia dengan jin tadi saling melakukan perkara yaitu bantu membantu tidak mungkin bisa demikian penjelasan dari poin yang terakhir dalam perkara penyifatan Al-Qur'an dan insya Allah mungkin pada pelajaran kita yang berikutnya akan kita sampaikan tentang ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Pasal baru yang disebutkan Ibnu Qudam rahimahullah tentang orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakum bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.